Sesaat lagi Anda akan mendengarkan serial Manajemen Cinta bersama Ustadz Baharsha Al-Munir, pimpinan Pesantren Biru. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ayuhal ikhwar hamakumullah Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Manajemen cinta kita hari ini akan sedikit mengupas tentang taubat cinta. Karena taubat merupakan sumber kecintaan kita kepada Allah. Semakin sering kita bertobat kepadanya, semakinlah kita semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah. Sebuah petikan syair dari Utsman bin Affan yang mengatakan, Aku merasa heran terhadap orang yang yakin akan datangnya kematian, tetapi dia masih bisa tertawa. Aku merasa heran terhadap orang yang mengetahui bahwa dunia ini akan rusak, tetapi dia tetap begitu mencintainya. Aku heran terhadap orang yang mengetahui bahwa segala sesuatu itu telah ditentukan Allah, tetapi ia merasa sedih terhadap apa yang luput darinya. Aku heran terhadap orang yang mengetahui adanya hisab, namun ia tetap mengumpul-ngumpulkan harta benda. Aku heran terhadap orang yang meyakini adanya neraka, tetapi dia tetap berbuat dosa. Aku heran terhadap orang yang meyakini adanya surga, namun ia masih tetap bersenang-senang dengan kesenangan duniawi. Itulah gambaran syair yang mengatakan betapa kita mencintai Allah, tetapi perbuatan yang kita lakukan jauh dari menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Cinta bukan ingin diberi, tapi cinta adalah memberi. Ketika kita dekat, insya Allah cinta pun akan mendekat. Kita dekat kepada Allah, Allah pun akan dekat kepada kita. Man ahabba lika Allah, ahabba lika'ah. Wa man karihallahu lika Allah, karihallahu lika'ah. Hadis riwayat Ahmad. Barang siapa yang dia dekat dengan Allah, maka Allah pun akan dekat dengannya. Dan barang siapa yang dia tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak akan pernah suka bertemu dengannya. Ayo wal Salah satu bentuk kedekatan kita adalah dengan taubat. Ulama mengisyaratkan tiga syarat kita bertobat kepada Allah. Ahaduha ayyukli'a anil ma'siyah. Yang pertama, hendaklah ketika kita bertobat kepada Allah berhenti dari maksiat yang kita lakukan. Maksiat mata kita, maksiat pendengaran kita, maksiat lisan kita, maksiat tangan kita, maksiat kaki kita, segala maksiat yang kita lakukan wasani dama ala fi'liha yang kedua syarat tobat adalah menyesal atas perbuatan yang kita lakukan wa maksiati kasirun maksiat kita banyak di hadapan Allah wa ta'ati qalilun ketaatan kita begitu sedikit di hadapannya Allahu akbar yang ketiga adalah asalisu ayat zima an la ya'uda ilaiha abada bertekad dalam diri kita bahwa kita tidak akan pernah mengulangi kembali maksiat yang kita lakukan selama ini. Bikin program, bikin planning. Forget it starting with new day. Lupakan masa lalu buruk kita dan mulailah kita buka lembaran baru yang lebih bagus daripada hari kemarin. Ayo ikhwar Maka pantaslah ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an surah Nur ayat 30. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu semuanya kepada Allah agar kita mendapatkan keberuntungan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Surah At-Tahrim ayat 8. Ayo orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Ayuhal ikhwah rahmakumullah. Saudaraku, Allah masih memberikan kesempatan usia kepada kita. Waktu yang Allah berikan, kesehatan yang Allah berikan, manfaatkanlah semuanya untuk kita bertobat dan beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man taba wa 'amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba." Dan barang siapa yang bertobat dan beramal saleh, maka sesungguhnya ia telah bertobat kepada Allah dengan sebenarnya. Akhirnya kita memohon kepada Allah dengan taubat-taubatan nasuha. Yakinlah wa nahdu aqrabu ilaihi min hablil warid bahwa Allah lebih dekat daripada ulat leher kita hari ini. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Ilahana abduka al karaja ila babik. Ya Allah ya Tuhan kami hambamu yang lemah ini kembali mengetuk pintu rahmatmu ya Rabbana ilahana abdukal mudzibu ataka bil udur hambamu yang bulmuran dengan dosa dan maksiat ini kembali bersimpuh memohon ampun kepadamu ya Allah ilahana abdukal asir jahilasun hambamu yang senantiasa bermaksiat ini ingin kembali kepada kesolehan ya Allah wanzur ilaina birahmatik Pandangilah kami semua dengan pandangan rahmatmu ya Allah Jangan pandang kami semua dengan murkamu Karena terlalu banyak dosa dan maksiat yang kami lakukan ya Allah Wa maksiati kasirun maksiat kami banyak ya Rabbana Wa ta'ati qalilun ketaatan kami begitu sedikit ya Allah Faghfir lana dhunubana Ampunilah segala dosa-dosa kami semuanya ya Allah Sebanyak apapun maksiat yang kami lakukan, sekalam apapun masa lalu kami, sebanyak apapun dosa dan maksiat itu ada pada diri kami, ya Allah. Sebengkok apapun jalan yang kami tempuh luruskan, Segelap apapun jalan itu ya Allah Terangi dengan nur hidayahmu Sesulit apapun masalah yang kami hadapi Keluarkanlah kami dari himpitan masalah itu ya Allah Ya Rabbana Betapapun kami tahu akan kematian Tapi kami terlena dengannya ya Allah Betapapun kami tahu hidup kami sementara di dunia ini ya Allah Tapi kami sia-siakan hidup kami dengan maksiat kepadamu ya Allah Betapapun kami tahu api nerakamu 70 kali api dunia Tapi kami terlena dengan kemaksiatan yang kami lakukan ya Rabbana Ilahana atuhriku bin nari sam'i Ya Allah apa kau akan bakar telinga kami dengan api nerakamu ya Allah Hari ini kami bisa mendengar karena semua pemberian darimu ya Allah Ampuni kalau telinga kami senantiasa maksiat kepadamu ya Allah. Ilahana atuhriku bin nari aidi. Ya Allah, apa kau akan bakar kedua mata kami dengan api nerakamu? Ampuni kalau mata ini ya Allah senantiasa maksiat, berzina, tidak ditundukkan dari kemaksiatan, sulit menangis karena kerasnya hati kami ya Allah. Ilahana atuhriku bin nari lisani. Ya Allah, ya Tuhan kami, apa kau akan bakar lisan kami dengan api nerakamu ya Allah? Ampuni kalau lisan kami sering berbohong, sulit berzikir, sulit baca Quran, menyakiti orang-orang banyak ya Allah, sering fitnah, sering riba, menyakiti ibu dan bapak kami ya Rabbana. Faghfir lana dhunubana. Ampunilah segala dosa dan maksiat yang kami lakukan selama ini ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah perlihatkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar. Warzukna tiba'ah dan berilah kemampuan kepada kami untuk mengikutinya ya Allah. Wa arinal batila batila dan perlihatkanlah kepada kami bahwa yang batil itu batil. Warzukna ztinabah dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk menjauhinya ya Rabbana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jangan condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk dan hidayah kepada kami. Tetapkan kami menjadi orang-orang yang soleh sampai akhir hidup hayat kami. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Matikan kami dalam keadaan sujud, dalam keadaan ruku, dalam keadaan taubat, dalam keadaan amal soleh. Jangan pernah matikan kami dalam keadaan maksiat kepadamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayo wa yang terpenting pada diri kita adalah bukan hari ini tapi bagaimana hari esok kita menjadi lebih baik dalam hidup kita Karena tidak akan ada yang merubah diri kita Kecuali diri kita sendiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Manajemen Cinta Merajut Cinta Hakiki menggapai ridho ilahi.